الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحجته على خلقه وأمينه على وحيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا مجلس نختم به القراءة والتعليق في هذه الزيارة إلى معهد تعظيم إلى معهد الطائفة المنصورة في ميدان نحن في هذه الليلة ليلة الجمعة الموفي ثلاثين من شهر صفر هكذا ثلاثين غدا إن شاء الله من عام خمسة وأربعين وأربعمائة وألف في التعليق على ما تيسر من أحاديث وأبواب كتاب العلم من صحيح البخاري طلاب اليوم مموجي الله سبحانه وتعالى dan mengucapkan dua kalimat syahadah lalu beliau bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada para sahabatnya dan para tabi'in dan yang mengikuti mereka di atas kebenaran hingga hari kiamat. Kemudian mengatakan bahwa ini adalah majelis yang terakhir dari majelis-majelis kita yang padanya kita membaca dan memberi keterangan dari kitab al-ilm, dari sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di ma'had ini yaitu ma'had Al-Taifah Al-Mansurah di Medan ini. Dan malam hari ini adalah malam Jumat pada tanggal yang ke-30 dari bulan Safar tahun 1445 Hijriah di mana kita akan memberi keterangan dan membaca hadis-hadis yang disebutkan dalam kitabul ilm dari sahih al-imam al-Bukhari. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah babu ta'lim ar-rajuli amatahu أي جاريته ومولاته مملوكته وأهله باب تعليم الرجل أمته وأهله أي زوجته وأقربائه نعم Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala Bab tentang seorang lelaki yang mengajarkan ilmu kepada budak wanitanya Demikian pula kepada keluarganya, yaitu kepada istrinya Demikian pula kepada kerabat-kerabatnya Allah Jalla wa'ala qala li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam Wa andir al aqrabin Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang artinya dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ونادى في قريش فعم وخص maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turunnya ayat ini beliau pun menaiki bukit Safa lalu kemudian beliau memanggil masyarakat Quraisy di mana beliau menyebutkan secara umum dan secara khusus فقال يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله أي بتوحيده وعبادته فإني لا أغني عنكم من الله شيئا Maka beliau mengatakan wahai Bani Abdul Muttalib selamatkan diri-diri kalian dari api neraka yaitu hendaknya kalian senantiasa mentauhidkan Allah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya karena sesungguhnya aku tidak mampu memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Ya Bani Hashim, ishtaru anfusakum min Allah فإني لا la عنكم من min Allah يا Ya عمة رسول Rasulillah اشتري نفسك من الله فإني لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا والحديث في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال wasallam. رسول الله صلى الله عليه وسلم mengatakan, wahai bani Hashim, hendaknya kalian membebaskan diri-diri kalian dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya aku tidak mampu memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Wahai Sofia, bibi Rasulullah, hendaknya engkau membeli dirimu, yaitu membebaskan dirimu dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tidak mampu memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Wahai Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya engkau meminta hartaku se sekehendak apa yang engkau inginkan, namun aku tidak mampu memberi manfaat kepadamu sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها dan Allah Jalla wa'ala juga berfirman yang artinya dan perintahkanlah keluargamu untuk senantiasa menegakkan salat dan bersabarlah kamu di dalam memerintahkannya. وأدنى الله على نبيه إسماعيل فقال إنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا dan demikian pula Allah Jalla wa Ala memuji hambanya yaitu Ismail alaihi salam di mana Allah tabaraka wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya bahwa beliau senantiasa memerintahkan kepada keluarganya untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat dan beliau adalah hamba yang diridai di sisi Rabbnya. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian memelihara, hendaknya kalian menjaga diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. فإذا تعلمت علما عرفت التوحيد والسنة فابدأ بأهلك وقرابتك فادعهم Maka apabila engkau telah mempelajari satu ilmu, engkau telah belajar tauhid, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya engkau memulai dengan keluargamu, dengan kerabatmu dan dakwahi mereka. Wa khassatan alwalidain alladain lahum haqqun 'azimun 'alaik. Dan lebih terkhusus lagi kedua orang tua. Yang mana kedua orang tua memiliki hak yang sangat besar yang kamu harus tunaikan kepada mereka. Di surah Maryam, ذكر الله عز وجل دعوة إبراهيم لأبيه آزر وتلطفه في دعوته إلى الله. Dan disebutkan dalam surah Maryam di mana Allah Jalla wa Ala menyebutkan dialog yang dilakukan oleh Ibrahim kepada ayahnya di mana beliau menyampaikan kalimat-kalimat yang lembut kepada ayahnya tersebut. يبدأ دعوته وحجته يا أبتي يا أبتي يا أبتي ترفقا بأبيه وتلطفا معه di mana beliau memulai dialognya ketika beliau berdialog dengan ayahnya dengan ucapan ya abati wahai ayahandaku wahai ayahandaku beliau mengulang-ulangi kalimat ini sebagai bentuk ucapan yang lembut kepada ayahnya ketika beliau mendakwahinya. وهكذا زوجتك وأولادك لقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته متفق عليه من حديث ابن عمر Demikian pula hendaknya seseorang memperhatikan untuk mengajari keluarganya, istrinya, demikian pula anak-anaknya berdasarkan hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya dan seorang lelaki dia adalah pemimpin di tengah-tengah keluarganya dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya tersebut sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Umar. Fa in istajabu falhamdulillah wa in lam yastajibu فاستمر في دعوتهم ولكن مع دعوة غيرهم ولا تتوقف Maka apabila mereka memenuhi ajakanmu, menerima dakwahmu, maka Alhamdulillah, itulah yang diinginkan. Namun apabila mereka belum menerima dakwah yang engkau sampaikan kepada mereka, maka teruslah engkau mendakwahi mereka dan bersamaan dengan itu engkau juga mendakwahi orang lain dan jangan engkau berhenti dari dakwahmu. ولا تلتفت إلى ما يروجه الشيطان على ألسنة بعض الناس فيقولون هذا الذي يدعونا انظروا أباه أمه أخته أخاه لم يقبلوا دعوته وهم منحرفون عن دعوة أو مخالفون لدعوته Dan jangan kalian terpengaruh dengan apa yang disebarkan oleh para syaitan di tengah-tengah kaum muslimin ketika seseorang mendakwahi kaumnya lalu kemudian syaitan datang lalu kemudian mengatakan lihat orang tuanya sendiri lihat ayahnya lihat saudara perempuannya lihat saudara laki-lakinya lihat ininya dari kerabatnya bahwa kerabatnya sendiri tidak menerima dakwahnya bagaimana kalian akan menerima dakwah orang tersebut فنوح عليه السلام خالفه ولم يقبل دعوته زوجته وابنه Nabiullah Nuh alaihi salam beliau diselisihi dan diingkari oleh istrinya sendiri demikian pula anaknya mereka tidak menerima dakwahnya wa Ibrahim lam yaqbal da'watahu abuhu wa Lut lam taqbal da'watuhu zawjatuhu dan demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam tidak diterima dakwahnya oleh ayahnya. antara zakarta Nuh atau Lut? Hah? ذكرت نوح أو لوط الأول الأول نوح أيوة والآن لوط وإبراهيم لوط زوجته Iya. Hmm. Demikian pula Nabiullah Lut alaihissalam tidak diterima dakwahnya oleh istrinya. وتحفظون أو أغلبكم أو أكثركم إن شاء الله في آخر سورة ها التحريم وضرب ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما أي في الدين ليس في العرض نعم وبعدها قوله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة نعم Dan tentu kalian mengetahui apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam akhir surah At-Tahrim di mana Allah Jalla wa ala menyebutkan perumpamaan perumpamaan bagi orang-orang yang kafir yaitu dua wanita istri Nabi Nuh demikian pula istri Nabi Lut di mana keduanya mengkhianati suaminya di dalam beragama dan mereka tidak mengikuti apa yang menjadi ajakan suaminya tersebut lalu kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perumpamaan orang-orang yang beriman yaitu istri dari Fir'aun di mana beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala beliau mengatakan ya Allah bangunkanlah aku rumah di dalam surga بعض الناس إذا لم يجد على داعية التوحيد والسنة الشيخ أو الأستاذ الذي يدعو إلى التوحيد والسنة لم يجد عليه مأخذا أو بدعة أو مخالفة قال انظر عمه يفعل كذا أمه تفعل كذا ابنه يفعل كذا هذا لا حجة فيه Ada sebagian orang ketika mereka tidak mendapatkan celah untuk menjatuhkan seorang syekh, seorang ustadz yang senantiasa mengajak kepada tauhid, yang senantiasa mengajak kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan berusaha untuk mencari hal-hal yang memungkinkan bagi mereka untuk menjatuhkannya. Misalnya dengan melihat bahagian dari keluarganya. Mereka mengatakan, coba lihat pamannya aja kayak gitu. Coba lihat ibunya aja seperti itu keadaannya. Coba lihat anaknya aja seperti itu keadaannya. Padahal tidak ada korelasi antara seorang syekh, seorang ustadz yang berdakwah dengan kondisi yang ada di tengah-tengah keluarganya tersebut. فهذا من تلبيس الشيطان وكيده ومكره. Maka ini termasuk antara bentuk makarnya syaitan dan tipu daya syaitan. وذكر البخاري هنا في الباب الإماء والأهل لأن هناك فرقا في الأحكام أيضا بين الأمة والجارية وبين الحرة نعم Dan di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan di dalam babnya tentang seorang yang mengajari budak perempuannya demikian pula istrinya sebab di sana ada perbedaan ada perbedaan hukum-hukum antara menyikapi hamba sahaya atau budak dengan orang yang merdeka. فتطلب هذه الأحكام من كتب الحديث وكتب الفقه إن شاء الله. maka silakan dicari hukum-hukum yang disebutkan di dalam uh, hadis di dalam kitab tafsiri yang berkaitan tentang hukum-hukum tersebut. Qala al-Bukhari akhbarana Muhammad ibn Salam al-Baykandi qala haddathana al-Muharibi wa Abdullah ibn Man عندك ما ترجمه قال حدثنا صالح بن حيان بن حبان عفوا حيان عندك عندك شو؟ عندي حيان حيان غلط صحيح عنده نسختي هذه النسخة خطأ ولد عندك صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة يعني ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب يهودي نصراني آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه أي سيده ومالكه ورجل كانت عنده أمه فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها لأنه لا يجوز للحر أن يتزوج الأمة إلا عند الضرورة قال هنا في الحديث فله أجران نعم Lalu kemudian berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Salam yaitu Al-Bikandi. Kata beliau telah memberitakan kepada kami Al-Muharibi. Al-Muharibi Abdurrahman bin Muhammad. Baik. Kata beliau telah memberitakan kepada kami Saleh bin Hayyan. Beliau mengatakan berkata Amir al syabi Kata beliau telah memberitakan padaku Abu Burdah dari ayahnya yaitu Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tiga golongan yang mereka mendapatkan dua pahala. Yang pertama seseorang yang dia dari ahlul kitab lalu kemudian dia beriman kepada nabinya dan juga beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah hamba sahaya apabila dia menunaikan hak Allah dan dia juga menunaikan hak majikannya. Dan yang ketiga, seorang lelaki yang dia memiliki budak wanita lalu kemudian dia mengajarinya dia mengajarkan kepadanya adab dan dia baik di dalam mengajarkan pendidikan kepadanya dan dia mengajarkan kepadanya ilmu dan dia baik di dalam mengajarkan ilmu kepadanya lalu kemudian dia pun memerdekakannya lalu setelah dia merdekakan maka dia pun menikahinya maka dia juga mendapatkan dua pahala sebab seseorang apabila dia memiliki budak wanita dia tidak diperbolehkan menikahi budak wanita tersebut kecuali dalam kondisi darurat والمقصود من الحديث قوله أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها Yang menjadi inti dari hadis ini adalah penyebutan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang lelaki yang dia mengajarkan adab kepada budak wanitanya dan dia telah baik di dalam mengajarkan kepadanya adab dan mengajarkan kepadanya ilmu dan dia telah baik di dalam mengajarkan kepadanya ilmu. Hadal hadis fihi thulathiyat, ay ma dzakara fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-umur fihi thalatha. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebut thulathiyat. Yang dimaksud thulathiyat adalah perkara-perkara atau hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya tentang tiga perkara. kuru amfilatan biawairil ahadis fakat. Saya akan menyebutkan beberapa permisalan yang itu merupakan akhir-akhir dari hadis saja. Awal, akhir. Awal hadis. Awal. Awal al-ahadis, Di awal-awal hadisnya. Masya Allah, aywa, ma fi ya, akhir hadis. مثل قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiga hal yang apabila ketiga perkara tersebut terdapat pada diri seseorang maka dia akan merasakan manisnya iman. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tiga golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, tidak menyucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. وقوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق أي علامته ثلاث dan demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. وأمثال ذلك من الأحاديث ويسمى ثلاثيات في المتن لجمعه ثلاثيات المتون لجمع كل حديث ثلاث خصال أو أنواع dan yang lainnya dari berbagai hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan padanya tiga perkara dan ini disebut thulathiyat yaitu hadis-hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tiga hal yang terdapat di dalam hadis tersebut yang ada di dalam matan-matan hadis. في بعض الأحاديث يذكر سبع خصال مثل قوله اجتنبوا السبع الموبقات. Dalam sebagian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tujuh perkara seperti sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. وفي بعضها يذكر أربعة وفي بعضها يذكر خمسة فهذه الأحاديث دليل على تقسيم الفوائد والعلوم وترتيبها dan dalam sebagian hadis disebutkan empat hal, dalam sebagian hadis lagi disebutkan lima hal, maka ini menunjukkan uh, adanya dalil untuk membuat pembagian-pembagian dalam menyebutkan faedah-faedah yang dia ketahui dari ilmu tersebut. Summa qala Amir ثم li عامر الشعبي لتلميذه Hayyan a'tainakaha ay hadha al هذا a'tainakaha ay hadhihi al-fa'idah أعطيناكها بغير شيء أي مجانا وقد قد كان يركب أي يرحل وتركب الدواب فيما دونها إلى المدينة وكان الشعبي في الكوفة يعني سهلنا لك العلم وأعطيناكه دون أن تتعب في سفر فيما هو دون ذلك نعم Lalu kemudian berkata Amir Ash-Sha'bi rahimahullah kepada muridnya yaitu Saleh bin Hayyan, kami memberikan kepadamu hadis ini. Kami memberikan kepadamu riwayat ini dalam keadaan tanpa memungut sepeser pun yaitu alias gratis. Ya, artinya engkau menerima faedah ini dariku dalam keadaan gratis. Engkau tidak perlu mengambilnya dengan penuh eh, hal-hal uh, yang meletihkan. Kata beliau, dahulu orang-orang yang mereka mengendarai kendaraan untuk melakukan perjalanan safar menuju ke kota Madinah untuk mendapatkan hadis tersebut, untuk mendapatkan faedah tersebut. Maksudnya, Dahulu mereka apabila hendak mengambil riwayat, mereka menempuh perjalanan yang melelahkan untuk mendapatkan riwayat. Maka sekarang kami memberi kemudahan kepadamu, kamu mendapatkan riwayat ini gratis. Tidak ada hal-hal yang memberatkan kamu. وقد كانوا ربما رحلوا شهرا كاملا لحديث واحد يسمعوه Dahulu para ulama mereka melakukan rihlah perjalanan menempuh perjalanan satu bulan lamanya hanya untuk mendapatkan satu hadis. فهذا فيه أن المعلم والأستاذ والشيخ يذكر الطلاب بقيمة الفائدة العلمية ونعمة تسهيل العلم لهم. Maka di dalam hadis ini menerangkan kepada kita anjuran agar seorang guru, seorang syekh, seorang ustaz ketika dia menyampaikan satu faedah kepada muridnya, maka dia mengingat tentang besarnya nilai faedah tersebut, faedah yang disampaikan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau faedah-faedah ilmu yang lainnya. ثم قال البخاري رحمه الله باب عظة الإمام أي ولي الأمر إذا كان من أهل العلم ومتفرغا أو من ينوبه ولي الأمر كذلك من أهل العلم والفتوى والتدريس قال باب عظة الإمام النساء وتعليمهن وهذا من عناية الإسلام بالمرأة وأنه يحث على تعليمها ووعظها وتفقيهها نعم. Lalu kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, bab seorang imam menyampaikan nasihat kepada wanita dan menyampaikan ilmu kepada mereka. Yang dimaksud al-imam di sini adalah penguasa, waliul amr. Apakah dia penguasa tertinggi atau wakil-wakilnya seperti gubernur dan yang semisalnya apabila mereka dari kalangan para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu atau dari kalangan ahli-ahli fatwa. Maka mereka dianjurkan untuk menyampaikan nasihat, menyampaikan ilmu kepada para wanita. Maka ini bab ini menerangkan kepada kita perhatian Islam terhadap para wanita bahwa Islam menganjurkan agar wanita diperhatikan dengan cara disampaikan kepada mereka ilmu dan nasihat-nasihat. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع يعني النساء هذا في خطبة العيد خطب الرجال كما جاء تفصيله في الحديث الآخر ثم ذهب إلى النساء إذ لم يسمعن خطبته قال فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه وقال إسماعيل عن ابن آه، علية عن أيوب بن أبي تميمة عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث اختصره هنا البخاري رحمه الله تعالى نعم Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah memberitakan kepada kami Sulaiman ibnu Harb Kata beliau telah memberitakan kepada kami syu'bah dari Ayyub. Beliau mengatakan, aku mendengarkan Atta, yaitu Atta, Ibnu Abi Rabah, murid Ibnu Abbas. Kata beliau, aku mendengarkan Ibnu Abbas berkata bahwa kata beliau, aku bersaksi atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau Atta mengatakan, aku bersaksi terhadap Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Suatu hari keluar dan bersama beliau Bilal. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyangka bahwa beliau belum memperdengarkan para wanita ketika beliau menyampaikan nasihat. Dan peristiwa ini itu terjadi pada hari raya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau berkhutbah, beliau menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin, kepada kaum lelaki, Lalu beliau menyangka bahwa para wanita tidak mendengarkan nasihat yang beliau sampaikan sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka secara khusus lalu menyampaikan nasihat kepada mereka dan memerintahkan kepada mereka untuk bersedekah. Maka pada saat Nabi menganjurkan mereka bersedekah sehingga ada di antara wanita dia melepaskan antingnya lalu kemudian dia melemparnya maksudnya dia memberikannya demikian pula cincinnya dalam keadaan Bilal memungut sedekah tersebut dari pakaiannya beliau mengambil ujung bajunya lalu kemudian beliau mengumpulkan uh, perhiasan yang disedekahkan oleh para wanita tersebut dan berkata Ismail yaitu Ibnu Abi Uwais dari Ayyub Nabi Tamim As-Sakhtiyani dari Atha dan beliau berkata dari Ibnu Abbas, aku, aku bersaksi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam لأن النساء يشهدن العيد مع المسلمين فذهب إليهن النبي صلى الله عليه وسلم ووعظهن وذكرهن Sebab para wanita mereka juga menghadiri hari raya bersama dengan kaum muslimin sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan itu sebagai momen di mana beliau mendatangi mereka dan menyampaikan nasihat kepada mereka. أما إذا كنا يسمعنا الفتوى والدروس والنصائح والخطب كما في هذه الأزمان بهذه الوسائل فهذا كافي Adapun jika para wanita mereka telah mendengarkan baik itu pelajaran ataukah khutbah atau kajian tertentu mereka telah mendengarkan secara langsung dengan menggunakan alat-alat yang ada sekarang ini yaitu pembesar suara maka itu sudah mencukupi. ولهذا أحب أن أنتقل إلى باب يقارب هذا الباب ثم نرجع نكمل وهو إذا لم يمكن انتفاعهن وتعلمهن مع الرجال جعل لهن أياما مخصوصة لتعليمهن Oleh karena itu, di sini saya akan berpindah kepada beberapa beberapa bab setelahnya, lalu kemudian kita akan kembali karena ada keterkaitannya, yaitu apabila tidak memungkinkan untuk memperdengarkan kajian dan nasihat kepada para wanita, Maka diberi hari khusus di mana seseorang menyampaikan nasihat tersebut kepada wanita itu secara khusus. Faqala rahimahullah ba'da babain babun hal yuj'alu lin-nisa' yawmun 'ala hidatin fil 'ilm bawwaba bi حدة as-su'al wa hadha naw'un min anwa'i abwab wa tarajim al-bukhari أن يورده على طريقة السؤال ويأتي الجواب في الحديث Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala pada dua bab setelahnya, yaitu bab apakah ditetapkan untuk para wanita ada satu hari tersendiri di mana mereka menuntut ilmu. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan bab ini dalam bentuk pertanyaan dan ini termasuk salah satu metode yang digunakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam menyebutkan judul-judul di dalam bab-bab dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari ini yaitu dalam bentuk pertanyaan. Kemudian jawabannya nanti yang disebutkan di dalam kandungan hadis-hadis tersebut. فقال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني انظر من هو قال سمعت أبا صالح ذكوان وهو السمان أو الزيات يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه وهو أحد السبع المكثرين قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم أي بعض النساء جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال أي لحيائهن واختصاص الرجال بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا وفي المسجد غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فأي ليجيب على أسئلتهن ويعلمهن ما يحتجنه فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها أي ماتوا قبلها ولم يبلغوا الحنث كما سيأتي في الرواية إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنين فقال واثنين وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني ذكره عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم وهو سلمان الأشجعي عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغ الحنثى نعم Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala telah memberitakan kepada kami Adam yaitu Adam ibnu Abi Iyas kata beliau telah memberitakan kepada kami Syu'bah kata beliau telah memberitakan kepadaku Ibnu Al-Asbahani dan nanti disebutkan namanya yaitu Abdurrahman Beliau mengatakan, aku mendengarkan Abu Saleh Zakwan As-Samman. Beliau memberitakan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bahwa Abu Sa'id mengatakan, para wanita berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kami telah dikalahkan oleh kaum lelaki. Maksud wanita tersebut bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bersama dengan kaum lelaki ketika berada di masjid, ketika sedang melakukan perjalanan safar dan di banyak waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bersama kaum lelaki sehingga kebanyakan yang mendapatkan faidah dari Nabi adalah kaum lelaki sehingga para wanita mengatakan kami telah terkalahkan oleh kaum lelaki terhadap uh, engkau dalam mengambil ilmu maka tetapkanlah untuk kami ada satu hari di mana engkau mengkhususkan kami agar engkau menyampaikan kepada kami ilmu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan para wanita itu satu hari di mana Rasulullah bertemu dengan mereka lalu beliau menyampaikan nasihat kepada mereka dan beliau menyebutkan perintah-perintahnya kepada mereka dan termasuk di antara yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita beliau bersabda tidaklah salah seorang di antara kalian Wahai para wanita, apabila dia mempersembahkan tiga dari anaknya, maksudnya anak tersebut meninggal. Anak-anak tersebut meninggal sebelum mereka mencapai usia balik. Meninggal, uh, melainkan itu akan menjadi penghalang bagi mereka untuk dilemparkan dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Maka seorang wanita, wanita tersebut ada yang bertanya, Bagaimana kalau dua anak wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dua pun itu sudah termasuk. Lalu berkata Imam Al Bukhari telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Bashar, kata beliau telah memberitakan kepada kami Gundar, kata beliau telah memberitakan kepada kami Syu'bah dari Abdurrahman bin Asbahani, dari Zakwan, dari Abu Sa'id al Khudri, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan matan yang semisal di atasnya. Dan dari Abdurrahman ibn al-Asbahani beliau mengatakan, Aku mendengarkan Abu Hazim, yaitu Salman, dari Abu Hurairah bahwa beliau berkata, tiga anak, yaitu meninggalnya tiga anak yang mereka belum mencapai usia balik. Awalan fil hadis, hirsus sahaba رجالا ونساء على العلم والتعلم فرضي الله عنهم رجالا ونساء وكبارا وصغارا. Yang pertama, faedah dari hadis ini semangat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam baik mereka dari kaum lelaki demikian pula dari kaum wanita untuk meraih ilmu untuk menuntut ilmu maka Allah Jalla wa Ala meridai mereka baik dari kaum lelaki demikian pula kaum wanita baik yang muda demikian pula yang tua. fihi fadlu sabr ala al فيه as-sighar alladhina qabla an yablughu al قبل wa qad jaa fi riwayah qala hatta wahid qala wahid annahu yakunu أنه wa hijaban min an-nar. Kemudian yang kedua dari faedah hadis ini di dalamnya terdapat keutamaan seseorang yang bersabar ketika dia kehilangan anaknya satu. ketika satu ada wahid ketika ada keluarga yang ditinggal mati anaknya dalam keadaan anak tersebut meninggal sebelum mereka mencapai usia balik dan bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain bahkan satu anak pun yang meninggal apabila dia bersabar maka hal itu akan menjadi pemberi syafaat dan akan menjadi penghalang bagi orang tuanya untuk dimasukkan ke dalam neraka. الثالثة وجدنا في الأحاديث أمس واليوم غندر عن شعبة Kemudian yang ketiga dari faedah hadis ini, kita telah mendapatkan dan menemukan beberapa riwayat baik kemarin demikian pula pada pagi hari ini eh, pada hari ini di mana kita mendapati ada rantai atau jalur riwayat dari Gundar dari Syu'bah. Gundar meriwayatkan dari Syu'bah. Wa Gundar Muhammad bin Ja'far fil asanid kathiran riwayatuhu an Syu'bah. Dan Gundar yang bernama Muhammad bin Ja'far beliau banyak sekali meriwayatkan hadis dari Syu'bah. Liannahu rabib Syu'bah. Syu'bah تزوج أم غندر فلزمه غندر يأخذ عنه العلم ثمانية عشر عاما Sebab Muhammad bin Ja'far ini statusnya si Gundar ini ini anak tiri dari Syu'bah. Di mana Syu'bah bin Hajjaj menikahi ibu dari Gundar. Inilah yang menyebabkan Muhammad bin Ja'far senantiasa menetapi dan uh, mengambil ilmu dari Syu'bah bin Hajjaj selama 18 tahun. نرجع إلى الأبواب قال البخاري باب الحرص على الحديث أي على طلب الحديث وتعلمه وتفهمه Lalu kita kembali kepada bab sebelumnya di mana Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan bab semangat terhadap hadis. Maksudnya semangat untuk menuntut ilmu hadis, mempelajarinya dan memahaminya. Qala haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah قال حدثني سليمان بن بلال المدني عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله وفي الرواية الأخرى أنه هو القائل والسائل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الأحاديث أحد أول منك أي قبلك لما رأيت من حرصك على الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم يمدح أبا هريرة ويثني عليه بحرصه على الحديث وسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah memberitakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah kata beliau telah mengabarkan memberitakan padaku Sulaiman yaitu Ibn Bilal dari Amr bin Abi Amr dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi dari Abu Hurairah bahwa beliau berkata bahwa ada yang mengatakan kepada Rasulullah dalam berat yang lain bahwa beliau sendiri yang bertanya kepada Rasulullah di mana beliau mengatakan wahai Rasulullah siapakah manusia yang paling berbahagia meraih syafaatmu pada hari kiamat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguh aku telah menyangka wahai Abu Hurairah bahwa tidak ada satupun yang bertanya tentang hadis ini yang eh, mendahului engkau, yang tidak satupun yang lebih dahulu sebelum engkau yang bertanya tentang hadis ini, karena aku melihat semangatmu untuk mendapatkan hadis. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Abu Hurairah ketika beliau melihat semangat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu untuk menuntut ilmu hadis. إذا الحرص على الحديث وحفظ الأحاديث والتفقه فيها منقبة وخصلة عظيمة. Oleh karena itu, semangat untuk mengetahui hadis, semangat untuk memahami hadis dan mempelajarinya ini termasuk di antara sebuah keutamaan dan kemuliaan yang besar yang dimiliki oleh seseorang. وأهم ذلك وأولاه الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم وما أخذ واختصر منهما Dan yang terpenting dari hadis-hadis tersebut adalah dua kitab sahih, yaitu Sahihul Bukhari, demikian pula Sahih Al-Imam Muslim, dan ringkasan-ringkasan yang darinya diringkas dua kitab sahih tersebut. وبعض الناس اليوم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فذموا من يحرص على الحديث وتعلمه وحفظه. Ada sebagian orang di mana mereka menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka mencerca, mereka mencela orang yang mereka menuntut ilmu dengan cara mendalami hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mempelajari fikih dan kandungan yang terdapat di dalamnya. ومدحوا وعظموا من يحفظ كتبا فيها أقوال للفقهاء المتأخرين ليس فيها أدلة من الكتاب والسنة Lalu kemudian mereka memuji orang-orang yang mereka itu lebih mementingkan untuk mempelajari kitab-kitab yang di dalamnya berisi ucapan-ucapan para ulama belakangan yang di dalamnya tidak berisi hadis-hadis dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulun la takunu faqihan hatta tahfaz hadhihi al-mutun wa li kulli madhhab min al Dan dia mengatakan engkau tidak akan menjadi seorang yang faqih hingga engkau menghafal matan-matan dari fikih-fikih yang terdapat di dalam madhab tersebut dan setiap madhab itu ada matan sendiri yang menerangkan tentang pembahasan fikih-fikih tersebut. ويزعمون ويقول بعضهم ذلك ولا يخجل إنك إذا تعلمت من القرآن والحديث لم تصر فقيها وضيعت عمرك Lalu kemudian mereka mencela dan mereka tidak punya rasa malu untuk mencela di mana mereka mengatakan engkau tidak akan menjadi seorang yang faqih apabila engkau langsung mempelajari Al-Qur'an dan mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut secara langsung tanpa melalui kitab-kitab madhab ini. Fadhammu man madahahu Allah wa rasuluhu wa sahabah. Maka mereka mencela orang-orang yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya dan para sahabat. Wa madahu man dhammahu Allah wa Rasuluh wa sahabah wa huwa al-akhdhu fi ad-din bil ara' Lalu kemudian mereka memuji orang-orang yang justru dicela oleh Allah, dicela oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula yang dicela oleh para sahabat, yaitu mereka-mereka yang mengambil ilmu tersebut melalui pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat semata. ومما ذمه الله وحذرنا منه ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والسلف الصالح والأئمة الأربعة أنفسهم التقليد لهم Dan termasuk yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dicela oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan dicela oleh para sahabat, dicela oleh para imam-imam, termasuk imam-imam madhab, yaitu mereka senantiasa mencela yang namanya taklid. فقد اشتهر وتواتر عن السلف والأئمة ومنهم الأربعة النهي عن تقليدهم وذم المقلدة Dan telah masyhur dari ucapan-ucapan para imam-imam ulama salaf termasuk diantaranya imam-imam madhab di mana mereka mencela yang namanya taklid dan mengikuti pendapat mereka tanpa disertai dengan hujjah. Akhudhu wahidan min al-a'immah wallati dawratuna ala ismihi wa huwa al-imam al-muttalibi Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Maka saya memberikan permisalan dari celaan para ulama terhadap orang yang bertaklid yaitu seorang salah seorang imam Al-Imam Al-Muttalibi yang dengannya kita mengambil nama beliau ketika mengadakan daurah ini. Beliau adalah Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i rahimahullah. فإن تلميذه الإمام المزني نقل في أول مختصره المعروف والمعتمد عند العلماء قال أما بعد فهذا أو كتاب جمعته من علم الشافعي مع إعلاميه أي إخباري لك نهيه أي الإمام الشافعي عن تقليده وتقليد غيره termasuk dalam hal ini apa yang disebutkan oleh murid al-Imam Syafi'i. Beliau adalah al-Imam al-Muzani. Beliau menulis sebuah kitab yang dikenal dengan nama Mukhtasar Al-Muzani. Pada pembukaan kitab tersebut, beliau dengan tegas mengatakan bahwa aku mengumpulkan apa yang terdapat di dalam kitab ini dari ilmunya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Meskipun beliau sendiri yang mengabarkan kepadaku, beliau sendiri yang memberitakan kepadaku tentang larangan beliau untuk melakukan taklid kepada beliau ataukah kepada yang lainnya. Hakadha yadhkuruhu fi awal kitab tanbihan li talibil ilm. Demikianlah yang beliau sebutkan di awal kitab sebagai bentuk peringatan kepada setiap penuntut ilmu. Wa qala al-Imam Asy-Syafi'i li tilmidhihi al-Imam Ahmad dan berkata Imam Syafi'i rahimahullah kepada muridnya Imam Ahmad يا أبا عبد الله أنتم أعلم بالحديث مني فإذا صح الحديث فأخبرني به حتى أذهب إليه أي أقول به الإمام الشافعي mengatakan kepada muridnya yaitu الإمام أحمد وهي أبو عبد الله engkau lebih berilmu tentang hadis daripada aku maka apabila ada sebuah hadis beritakanlah kepadaku agar kemudian aku menjadikan itu sebagai peganganku. Wa aqwaluhu fi hadha rahimahullah. Dan ucapan-ucapan al-Imam Syafi'i dalam hal ini itu banyak sekali. yad'una ila taqlid taqlid al syafii la Maka orang-orang yang mengajak kaum muslimin untuk bertaklid termasuk dalam hal ini taklid kepada madhab al-imam syafi'i, pada hakikatnya mereka tidaklah bertaklid kepada imam-imam madhab itu sendiri. فلا يقلدون ما في كتاب الأم um ولا ما في كتاب مختصر المزني مع نهي عن التقليد وإنما يقلدون ويتبعون كتب ألفها المتأخرون من الشافعية maka pada hakikatnya mereka ini tidak bertaklid terhadap ucapan-ucapan al-Imam Syafi'i seperti yang disebutkan di dalam Kitabul Um atau mereka tidak juga bertaklid kepada al-Imam Syafi'i seperti yang disebutkan di dalam muhtasar al-Muzani dalam keadaan al-Muzani telah menyebutkan sebagaimana yang kita sebutkan tadi larangan al-Imam Syafi'i rahimahullah kepada kaum muslimin untuk bertaklid kepada beliau namun mereka pada hakikatnya bertaklid kepada apa yang ditulis oleh orang-orang belakangan ini dari mereka yang berintisab atau berafiliasi kepada madhab tersebut. Bukan kepada Imam Syafi'i. Asyahid imdahu man madahahu Rasulullah wa ma madahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-hirs ala al-hadith wa syajji'u ala an-nas ala dhalik. Maka intinya adalah hendaknya kalian memuji siapa yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji mereka yang mendalami ilmu hadis yang mendalami hal-hal yang terkandung dari hadis-hadis beliau. ثم قال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه ففي هذا فضل كلمة التوحيد وشرط الإخلاص لله فيها Lalu kemudian berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaat kepada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari hatinya atau dari jiwanya. Maka di dalam hadis ini menerangkan tentang keutamaan bertauhid, keutamaan kalimat la ilaha illallah. والإعراض عن تعلم الحديث من أسباب قبض العلم ورفعه dan berpaling dari mempelajari hadis termasuk di antara sebab dicabutnya ilmu dan diangkatnya ilmu. ولهذا بوب الإمام البخاري بعده أو وقد بوب الإمام البخاري بعد باب كيف يقبض العلم Oleh karena itu, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan bab setelahnya, yaitu bab bagaimana علم itu dicabut. أما ما في الحديث الأول من ذكر الشفاعة فقد تقدم معكم في درس الشيخ الدكتور أبي أسامة حفظه الله ووفقه ذكر الشفاعة وذكر هذا الحديث وذكر أقسام الشفاعة وكنت أسمع معكم هنا <laughs> Adapun kaitannya dengan hadis yang disebutkan sebelumnya tentang permasalahan syafaat dan keutamaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini telah diterangkan oleh Syekh Abu Usama Rabi' hafizahullah taala tatkala beliau menjelaskan hadis ini dan beliau menyebutkan tentang permasalahan syafaat dan pembagian syafaat. إذا قال البخاري باب كيف يقبض العلم Lalu kemudian Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bab bagaimana ilmu itu dicabut. فذكر الإمام البخاري أمورا هي أسباب لقبض العلم Lalu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa hal yang itu termasuk di antara sebab-sebab dicabutnya ilmu. الأول الإعراض عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشره وتعلمه وتعليمه Yang pertama berpaling dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpaling dari mempelajarinya dan berpaling dari menyebarkan hadis tersebut. السبب الثاني تكاسل من عنده العلم fi nashril ilmi sahih wa bathihi fin nas. Kemudian sebab yang kedua, malasnya orang-orang yang memiliki ilmu untuk menyebarkan ilmu tersebut di tengah-tengah manusia. As-sababu tsalits mautul ulama qabla an yuta'allama minhum. Kemudian sebab yang ketiga, matinya para ulama sebelum kaum muslimin mengambil ilmu darinya. Faqala al-Bukhari rahimahullah وكتب عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي المعروف الفقيه العالم العادل لما كان خليفة كتب إلى لما كان خليفة كتب إلى أبي بكر بن حزم وهو أحد أمرائه انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم Lalu الإمام البخاري رحمه الله تعالى ta'ala menyebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz beliau semasa menjabat sebagai khalifah dan beliau termasuk di antara khalifah dari Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Abu Bakar bin Hazm Dan Abu Bakar bin Hazm ini salah seorang dari gubernurnya beliau. Kata beliau, perhatikanlah dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu engkau menulisnya, karena sesungguhnya aku khawatir ilmu ini akan hilang dan para ulama pergi dan jangan engkau menerima kecuali hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. وخلافته فقط سنتين وأشهر نشر فيها العدل والعلم والسنة وحارب البدعة والضلالة dan khilafah beliau itu bertahan dua tahun lebih. Namun di masa jabatan beliau sebagai khalifah, beliau telah menyebarkan keadilan, beliau menyebarkan ilmu, beliau menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وله كتابات إلى أمرائه وقرارات وتوجيهات هامة جدا ينبغي لطالب العلم أن يتأملها لما فيها من الحث على السنة وبيان طريق النجاة Dan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah beliau memiliki tulisan-tulisan yang beliau kirimkan kepada penguasa-penguasanya yaitu gubernur-gubernur yang ada pada saat itu dan isinya itu sangat penting sekali yang sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu untuk mengetahuinya dan mempelajarinya disebabkan karena dalam tulisan-tulisan beliau tersebut terdapat anjuran untuk senantiasa menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perhatian terhadap ilmu. وهذا من النعم العظيمة أن تكون الدولة وأن يكون ولي الأمر حاثا على نشر العلم الصحيح علم القرآن علم الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم Dan ini termasuk di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebuah negeri ketika seorang penguasa dia senantiasa menganjurkan kepada rakyatnya untuk perhatian kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatian kepada ilmu yang sahih yang datang dari kitab Allah dan dari sunnah Nabi. Thumma qala wal tufshu al ilm ay syuruh ya'muruhum بذلك lalu kemudian berkata Umar bin Abdul Aziz hendaknya kalian menyebarkan ilmu Wal wal taj tajlisu aw ولتجلسوا أو ولتجلسوا أي للناس حتى يعلم من لا يعلم أو حتى يعلم من لا يعلم Lalu kata beliau, hendaknya kalian duduk, yaitu membuat majlis untuk mengajari manusia agar kemudian orang-orang yang uh, kaum muslimin mereka mempelajari apa yang sebelumnya mereka tidak ketahui atau yu'allam sehingga mereka diajari ilmu yang sebelumnya mereka tidak ketahui. ففي هذا أمر منه لأهل العلم أن يجلسوا ويظهروا للناس ويبرزوا فينشروا العلم للناس alaniyah wadihah. Maka dalam ucapan beliau ini menunjukkan anjuran beliau kepada para pembawa ilmu agar hendaknya mereka duduk membuat majelis. Mereka tampil, mereka nampak agar kemudian kaum muslimin mendapatkan faedah ilmu dan mempelajari ilmu tersebut. Fada'watu ahli sunnah sunniyah, la bid'iyah wa la taqlidiyah. Maka dakwah ahli sunnah adalah dakwah yang dibangun di atas sunnah, bukan dibangun di atas bid'ah, bukan pula dibangun di atas taklid. Silmiyatun fiha al-musalamatu wa dawatu ila silmi wal rifqi wa talim Limada fiha al-fitan. Dakwah ahli sunnah adalah dakwah yang senantiasa mengajarkan kedamaian dan mengajarkan kelembutan dan dakwah ahli sunnah bukanlah dakwah yang menimbulkan fitnah. Dakwah ahli sunnah wadihah alamiyah ليست سرية كدعوات الأحزاب والجماعات والفرق dan dakwah ahlus sunnah adalah dakwah yang jelas bukan dakwah yang dilakukan secara rahasia dan sembunyi-sembunyi seperti yang dilakukan oleh banyak kelompok-kelompok جماعة جماعة dan firqah firqah فليس في دعوة السنة شيء تخفيه عن جماعة المسلمين وعامة المسلمين maka tidak ada di dalam dakwah ahlu sunnah sedikit pun yang harus disembunyikan dari jamaah kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Lihada qala Umar bin Abdul Aziz, fa innal ilma la yahlik hatta yakuna sirra. Oleh karena itu Umar bin Abdul Aziz mengatakan ilmu itu tidak akan binasa hingga ilmu tersebut dirahasiakan. وقد قال أيضا رحمه الله في أثر آخر إذا رأيت القوم يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم مفتتحوا باب ضلالة فاعلم أن دينهم مبني على تأسيس ضلالة إيش؟ واعلم أن دينهم على تأسيس مبني على عفوا على تأسيس ضلالة أحسنت Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, apabila engkau melihat satu kaum, mereka berbisik-bisik di dalam membahas tentang perkara agama mereka, tanpa mengikut sertakan keumuman kaum muslimin, maka ketahuilah bahwa agama mereka dibangun di atas pondasi kesesatan. قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز ابن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء نعم. Lalu kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah memberitakan kepada kami Al-Ala bin Abdul Jabbar kata beliau telah memberitakan kepada kami Abdul Aziz bin Muslim dari Abdullah bin Dinar dengan apa yang disebutkan di atas yaitu Eh, tulisan Umar bin Abdul Aziz sampai kepada ucapan beliau wafatnya para ulama. ثم قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة أي بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم وفي رواية لهذا الحديث في كتاب الاعتصام من البخاري فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah memberitakan kepada kami Ismail bin Abi Uwais. Kata beliau telah memberitakan kepadaku Malik dari Hisham bin Urwah yaitu Ibn Zubair. Dari ayahnya Urwah Ibn Zubair. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As beliau berkata, Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu itu dicabut secara langsung dari dada-dada para hambanya akan tetapi Allah Jalla wa'ala mencabut ilmu dengan cara dimatikannya para ulama. Sehingga apabila Allah tidak lagi menyisakan seorang alim di muka bumi, maka manusia mengangkat kepala-kepala pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh yang jahil, yang bodoh. Lalu kemudian mereka ditanya, lalu mereka pun berfatwa tanpa disertai dengan ilmu yang menyebabkan mereka sesat dan mereka menyesatkan yang lainnya dan disebutkan dalam riwayat yang lain oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-I'tisam dengan lafaz fa'aftau bi ra'yihim mereka berfatwa dengan ra'yu dengan pandangan mereka yaitu tanpa ilmu فدل الحديث على ذم الفتوى بالرأي بدون دليل من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة maka Hadis ini menerangkan kepada kita tercelanya menyampaikan fatwa hanya sekedar dengan pendapat tanpa disertai ilmu, tanpa disertai dalil dari kitabullah dan dari sunnah dan dari ucapan para sahabat. Wadallal hadis ala fadlil ulama al-hadis was sunnah wa fadli wujudihim fil ummah. Dan hadis ini menjelaskan pula kepada kita tentang keutamaan ul hadis, us sunnah dan keutamaan keberadaan mereka di tengah-tengah umat ini. Wa anna 'alal ummah an tastafida min ilmihim wa la tasma' litanfiri anhum. Dan kewajiban bagi umat ini adalah mengambil faedah dari kalangan para ulama yang membawa sunnah tersebut dan mereka tidak perlu mendengarkan ucapan orang-orang yang menganjurkan untuk menjauhi mereka. وقد ذكر ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله إجماع العلماء على أن المقلد ليس من أهل العلم وإن حفظ ما حفظ dan telah disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi bahwa orang yang bertaklid tidak disebut sebagai orang yang berilmu, tidak disebut sebagai alim walaupun dia menghafal apa yang dia hafal. ثم قال البخاري رحمه الله عفوا قال الفربري راوي البخاري حدثنا عباس الظهر بن عباس بن محمد الدوري بهذه الطبقة قال حدثنا قتيبة بن وهو بن سعيد قال حدثنا جرير عن هشام نحوه نعم احتر نعم انظر ها انظر هذا طيب عباس عباس بن عبد العظيم العنبري ابن اسماعيل العنبري ها ابن كيسان العنبري البصري الحافظ ابو بنص عباس بن عبد العظيم العنبري نعم تفضل لا الغمدي بركات البخاري رحمه الله تعالى بركات الفربري مروات كان آه، صحيح البخاري كتب لي قلم memberitakan بدا كان عباس yaitu Al-Ambari kata beliau telah memberitakan pada kami Qutaibah bin Sa'id, kata beliau telah memberitakan pada kami Jarir dari Hisham yang semisalnya. قد تسمع كلاما لم تفهمه جيدا Terkadang engkau mungkin mendengarkan sebuah ucapan yang engkau tidak memahaminya dengan baik. أو تفهمه خطأ Atau engkau memahaminya keliru. Fas'al hatta tafhamahu jayyida. Maka bertanyalah hingga engkau memahaminya dengan baik. Ba'dun nas yasta'jil. Ada sebagian orang itu tergesa-gesa. Farubbama yanqulu kalaman wa huwa mukhti'un fi fahmih. Terkadang dia menukil sebuah ucapan dalam keadaan dia keliru di dalam memahami ucapan tersebut. وقد كان ابن عباس يأمر الناس والطلاب فيقول dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu dahulu beliau senantiasa memerintahkan kepada manusia dan para penuntut ilmu di mana beliau mengatakan Man fahima anna falyabqul wa illa fala uhillu li ahadin an yanqula anni fala tadhhabu taqulu قال ابن عباس قال ابن عباس أي وأنتم لم تفهموا Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, siapa yang memahami ucapan kami, maka silahkan dia menukilnya. Dan barang siapa yang dia mendengarkannya, lalu kemudian dia menukilnya, maka jangan dia mengatakan berkata Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, maksudnya dalam keadaan dia tidak memahami dengan baik apa yang dimaksud oleh beliau. Lihada qala al-Bukhari, babu man sami'a syai'an faraja'a hatta ya'rifahu. أي أن هذا هو wajib عليه وليس من إساءة الأدب مع المعلم. Oleh karena itu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bab tentang orang yang mendengarkan sesuatu lalu kemudian dia memurajaah Dia mengoreksi dengan mendatangi orang yang uh, dia dengarkan tersebut ucapannya, agar dia mengetahui atau memahami dengan baik makna dari ucapan tersebut. Maka ini menunjukkan diperbolehkannya seseorang mendatangi orang yang mengucapkan sesuatu agar kemudian dia memahaminya dan ini bukan termasuk bentuk uh, kurang beradabnya seorang murid kepada gurunya. ثم قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عبد الله أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأحثكم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلوا عليه لا يفوتكم هذا الفضل العظيم وليس من شرط أن تصلوا جماعيا بصوت واحد بل هذا لا يشرع إنما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل منكم في نفسه نعم Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah memberitakan kepada kami Sa'id bin Abi Maryam kata beliau telah mengabarkan kepada kami Nafi' bin Umar kata beliau telah memberitakan padaku Ibnu Abi Mulaikah bahwa Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau aku menganjurkan kepada antum sekalian apabila disebut nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya kalian bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kalian ketinggalan untuk mendapatkan pahala bersalawat kepada beliau. Dan tidak disyaratkan ketika bersalawat itu harus dengan satu suara atau berbarengan karena ini merupakan hal yang tidak disyariatkan. Namun masing-masing dia bersalawat menyebutkan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada dirinya cukup dengan suara yang lirih. Fakat qala sallallahu alaihi wasallam al-bakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alaihi. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang kikir adalah orang yang ketika namaku disebut di sisinya lalu dia tidak bersolawat kepadaku. وأن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا ووضع عنه عشر خطيئات سيئات ورفعه عشر درجات وكتب له عشر حسنات Dan demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa barang siapa yang bersalawat kepada beliau dengan satu kali salawat, maka Allah Subhanahu Wa Taala bersalawat kepadanya sepuluh kali. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menggugurkan dosa-dosanya sepuluh. Dan Allah Jalla wa'ala uh, mengangkat sepuluh derajat dari tingkatannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencatat untuknya sepuluh kebaikan. Qala Ibn Hibban rahimahullah, Ahlul hadithi was sunnah, hum aktharun nasi salatan على النبي صلى الله عليه وسلم لما يروون حديثه ويكتبونه وينسخونه فهم أو فهم أسعد الناس بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم disebutkan oleh Ibn Hibban rahimahullah ta'ala bahwa ahlul hadis, ahlus sunnah adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. pada saat mereka meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat mereka menulis ketika mereka menyalin hadis-hadis Nabi, maka dengan bersamaan dengan itu mereka senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abi Mulaika anna Aisyah zawj an-nabi sallallahu alaihi wasallam كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه disebutkan oleh Ibnu Abi Mulaika bahwa Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau mendengarkan sesuatu yang beliau tidak mengetahuinya melainkan beliau memurajaahnya dengan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan kepada beliau hingga beliau memahaminya. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب فقالت قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا قالت فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك أو ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك Lalu beliau menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dihisap maka dia pasti disiksa. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, aku pun bertanya kepada Nabi, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa seorang mukmin akan dihisab dengan penghisaban yang ringan? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah al-ard diperlihatkan diperlihatkan uh, pahala uh, kebaikan-kebaikannya dan keburukannya. Akan tetapi barang siapa yang penghisabannya disebutkan secara detail, yakni setiap dari keburukan-keburukannya itu semua diperhitungkan, maka dia pasti akan binasa. فهي لما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا أرادت أن تفهمه مع الآية Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mendengarkan sebuah hadis dari Nabi, maka beliau ingin memahami hadis tersebut bersamaan dengan ayat yang disebutkan. Hiya lam tu'arid al-hadis bil ayah hasha abadan. Aisyah radhiyallahu taala anha tidak memaksudkan untuk menolak hadis dengan menyebutkan ayat tersebut. Tidak sama sekali, bukan itu yang diinginkan oleh Aisyah. لأنها تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا وأن الآية أيضا حق والحق لا يتعارض لكن تريد أن تفهم المعنى sebab Aisyah radhiyallahu taala anha sangat mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengucapkan sesuatu kecuali kebenaran. Demikian pula ayat itu pasti menunjukkan kebenaran dan dua kebenaran itu tidak akan mungkin terjadi kontradiksi di antara keduanya. Namun yang dimaksud Aisyah, beliau ingin memahami makna yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula makna ayat tersebut. Qala Allah Ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah Jalla wa'ala berfirman yang artinya, tidaklah beliau mengucapkan dari hawa nafsu, namun apa yang beliau sampaikan merupakan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. وسيأتي معنا في باب كتابة العلم قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله Amr uktub اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق يعني namahu sallallahu alaihi wasallam dan akan disebutkan nanti dalam beberapa bab di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As yaitu dalam bab tentang penulisan ilmu di mana Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Amr tulislah demi Allah yang jiwaku berada di tangannya tidak ada yang keluar dari lisan ini kecuali kebenarannya. قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أي بما أنه من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تعارض Allah Jalla wa'ala berfirman yang artinya kalau seandainya sesuatu itu datang dari selain Allah, maka mereka akan melihat banyak perselisihan. Dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk wahyu yang datang dari sisi Allah. Oleh karena itu tidak ada kontradiksi antara ayat dengan hadis. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya." Wa qala Hassan bin Athiyyah Asy-Syami Dimashqi Tabi'i, qala rahimahullah كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة فيعلمه إياها كما ينزل عليه بالقرآن Dan disebutkan oleh Hassan bin Atiyah Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala, beliau dari kalangan tabi'in, di mana beliau mengatakan bahwa Jibril itu turun membawa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beliau ajarkan kepadanya sebagaimana Jibril turun membawa Al-Qur'anul Karim. فنحن معاشر المسلمين نعتقد عقيدة ونؤمن إيمانا جازما أن الوحي كله من عند الله لا يتناقض ولا يتعارض maka kita sebagai kaum muslimin meyakini bahwa apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bertentangan dan tidak ada yang kontradiksi satu dengan yang lainnya. فالقرآن لا يعارض بعضه بعضا. Maka Al-Quranul Karim itu tidaklah bertentangan sebagiannya terhadap sebagian yang lain. والسنة الصحيحة لا تعارض ولا تناقض بعضها بعضا. Demikian pula sunnah yang sahih maka tidak akan terjadi kontradiksi sebagiannya terhadap sebagian yang lain. والسنة الصحيحة لا تعارض القرآن ولا تناقضه dan سنة yang sahih itu tidak akan bertentangan فَإِذَا جَهِلْتَ شَيْئًا مِنْ مَعْنَى الْآيَتَيْنِ أَوْ الْحَدِيثَيْنِ أَوْ الآية وَالْحَدِيثِ فَظَنَنْتَ أَنَّ بَيْنَهُمَا تَعَارُضًا فاسأل أَهْلَ الْعِلْمِ تَجِدُ جَوَابَكَ إِنْ شَاءَ اللَّهِ Maka apabila engkau من ينكى ada dua وآيات Ataukah ada dua hadis atau antara ayat dengan hadis terjadi pertentangan atau kontradiksi, maka tanyakanlah kepada ulama, niscaya engkau akan mendapatkan jawaban yang tidak ada kontradiksi di antaranya. وهذا من نعمة الله على أهل الحديث والسنة أنهم يوفقون بين الأدلة وبين الأحاديث وبين الآيات ويفهمونها كما فهمها الصحابة Dan ini termasuk di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul hadis dan ahlus sunnah di mana mereka senantiasa berupaya untuk memahamkan dan menempatkan masing-masing dari makna riwayat-riwayat tersebut sebagaimana yang mereka fahami dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. ويجيبون عما أشكل على بعض الناس من الآيات أو الأحاديث وقد صنفوا في ذلك مؤلفات dan mereka menjawab atas problem yang dialami oleh sebagian manusia ketika mereka mempertanyakan sebagian ayat atau sebagian hadis yang disangka ada kontradiksi padanya sehingga para ulama mereka ada yang menulis kitab-kitab khusus tentang pembahasan ini. Fa'alu dhalik difa'an 'anil Islam was sunnah وردا على الملحدين الطاعنين في الإسلام والمبتدعين أيضا والزنادقة الطاعنين في السنة Mereka melakukan hal itu untuk membela Islam dan membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana mereka membantah ucapan para ahli ilhad orang-orang yang mengingkari Islam ini dan demikian pula para ahli bid'ah yang mereka hendak merusak dan uh, memperburuk citra dari Islam dan sunnah tersebut. Ala sabilil misal kitabai ابن الإمام ابن قتيبة تأويل مشكل القرآن وتأويل مختلف الحديث sebagai permisalan dua kitab yang ditulis oleh Ibnu Qutaibah rahimahullah taala yang pertama kitab yang berjudul Ta'wil Mushkil Al-Quran Dan yang kedua adalah kitab Ta'wil mukhtalaf al Hadith. Wal Imam Syafi'i rahimahullah عنده ikhtilaf al-hadith Demikian pula Imam Syafi'i rahimahullah beliau memiliki kitab yang berjudul ikhtilaf Ikhtilaful Hadis. والطحاوي عنده كتاب بيان مشكل الآثار. Dan At-Tahawi rahimahullah taala beliau juga memiliki kitab بيان مشكل الآثار. ومن أنواع علوم الحديث عند أهل الحديث نوع اسمه مختلف الحديث dan di antara jenis ilmu hadis yang disebutkan oleh para ulama hadis di dalam membahas ilmu mustalah adalah ilmu yang menerangkan tentang hal ini yang disebut ilmu mukhtalif al-hadith. Kana al-Imam Abu Bakr bin Khuzaimah rahimahullah yaqul man za'ama anna 'indahu hadithain sahihain muta'aridain فليأتني بهما لأجمع له بينهما Abu Bakar bin Khuzaimah rahimahullahu taala beliau pernah mengatakan siapa yang menyangka bahwa ada dua hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pertentangan dan kontradiksi di antara keduanya maka silahkan dia datang kepadaku aku akan mengkompromikan dua hadis tersebut فاليوم مع هذه الوسائل الحديثة يكثر انتقال هذه الشبه للطعن في القرآن أو الطعن في السنة Maka pada hari-hari ini disebabkan karena berkembangnya media sosial, maka banyak sekali orang menukil, banyak sekali orang menukil syubuhat-syubuhat yang mereka mengatakan bahwa terjadi kontradiksi di dalam ayat Al-Quran, terjadi kontradiksi di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. فالواجب الحذر من هذه الشبهات وعدم الاستماع لها. Maka yang wajib bagi kita berhati-hati dari menyebarnya syubhat ini dan jangan sekali-kali kita mendengarnya. ونشر السنة بين الناس dan menyebarkan sunnah di tengah-tengah manusia. وتثبيت الاعتقاد والإيمان بأن القرآن والسنة لا yata'aradan ولا يتناقضان dan hendaknya kita mengokohkan keyakinan kita dan keimanan kita bahwa ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang kontradiksi. As'alullah Ta'ala an yahfadana wa iyyakum min asyururi wal fitan wa min asyubuhati wal syahawat. Maka aku memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Allah Azza wa Jal menjaga kami dan juga menjaga kalian dari berbagai macam keburukan dan dari fitnah dan dari syubhat dan syahwat. Wa as'alullah ta'ala an yuthabbitana wa iyyakum 'ala at-tauhid was-sunnah. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengokohkan kami dan juga kalian di atas tauhid dan sunnah. Wa an yarzuqana wa iyyakum al-'ilma an-nafi' wal 'amal as-salih. dan memberikan rezeki kepada kami dan kalian ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. وأن يؤلف بين قلوبنا ويعيذنا من نزغات الشياطين. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kita dan melindungi kita dari godaan-godaan syaitan. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمر المسلمين وحكامهم لما فيه الخير والصلاح والسعادة والراحة لشعوبهم في الدنيا والآخرة Sebagaimana aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik dan kebaikan kepada pemerintah-pemerintah kaum muslimin agar mereka senantiasa diberi kebaikan dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan terhadap rakyat mereka. ونشكر حكومة أندونيسيا وفقها الله وأجهزتها في منطقة ميدان على تسهيلها وإنجاح هذه الدورة Dan kami juga berterima kasih kepada pemerintah Indonesia dan setiap dari mereka bagian-bagiannya yang turut memberi kemudahan untuk terwujudnya dan terlaksananya kajian ini dan daurah di medan ini. وأحثكم جميعا إخواني وأخواتي على نشر العلم والسنة بين الناس بالرفق وبالحكمة Dan aku menganjurkan kalian, wahai ikhwani dan demikian pula akhwati, untuk semangat menyebarkan sunnah di tengah-tengah kaum muslimin dengan penuh kelembutan dan secara hikmah. والصبر على ما تجدونه وتلقونه منهم في سبيل ذلك dan hendaknya kalian bersabar terhadap apa yang kalian temukan dari gangguan-gangguan dalam di saat kalian menyebarkannya. Asallallahu an yajma'ana bikum qariban wal jami'u fi khairin wa 'afiyah fi liqa'atin ukhra. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menyatukan kami dan kalian di waktu yang akan datang dalam waktu dekat dan menjadikan kita semua berada dalam kebaikan. Dan saya tidak ingin memperpanjang lagi lebih dari itu. Fajazakumullahu khaira walhamdulillahi rabbil alamin wa ala abdihi wa rasulihi Muhammad.